Di sini pertanyaan yang berkaitan tentang Syekh Robi, eh, tentang biografi Syekh Robi dan kedudukan Syekh Robi atau rekomendasi rekomendasi atas Syekh Robi dari para ulama yang lain jazakumullahu khairan. Tentang biografi beliau alhamdulillah Beliau adalah Al-Imam Al-Mujahid Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil al-imam ahli sunnah di zaman ini yang tidak diragukan lagi keberadaannya dan biografi secara panjang lebar tentunya antum bisa baca kepada situs-situs internet yang membawakan biografi beliau dan ada buku kecil yang telah diterjemahkan itu tentang biografi Syekh Rabi Hafizahullah taala. Tapi yang perlu kalian ketahui beliau adalah alim yang besar. Al-Imamul Mujahid, Mujahid. Al-Imamul Jarh wa Ta'dil, Al-Imamu Ahli Sunnah fi hadzal zaman. Tidak diragukan lagi keberadaan beliau. Dan mengingat di sini rekomendasi terhadap Syekh Robi karena ditanyakan ini pula, mungkin menyinggung apa yang dikatakan oleh siapa? Uh, siapa tadi? Miranda, siapa? Firanda. Firanda bahwa dia telah mengatakan bahwa kalau seandainya Syekh bin Bas masih hidup dan Syekh yang lain masih hidup dan melihat tingkah laku dan perkataan Syekh Robi begitu secara makna tentunya mereka akan apa akan sangat kecewa sebagaimana makna ya fulan kalau anda tidak ada lagi yang pantas untuk dibicarakan maka diamlah karena itu menyelamatkan anda tapi karena Anda telah membicarakan suatu yang tidak pantas untuk dibicarakan dan menjatuhkan kehormatan seseorang yang seharusnya pantas untuk dimuliakan maka ketahuilah. Asyikh Mukbil Hafizahullah Ta'ala mengatakan tentang Syekh Robi di akhir umur beliau. Asyikh Robi kata beliau adalah imam jarh wa ta'dil. Ta Siapa yang dikatakan hizbi oleh beliau, maka ketahuilah dia itu adalah hizbi. Dan kalau tidak nampak pada hari ini bahwa orang itu hizbi, tapi sudah dikatakan dia itu hizbi, maka akan tampak sehari dua hari kemudian bahwa dia itu adalah hizbi. yang membicarakan beliau ketahuilah bahwa dia adalah orang yang berpenyakit. Itu sebagaimana makna perkataan beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini sama hampir yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani. Orang yang membicarakan dua syekh ini kata beliau Al-Imam as syekh Rabi dan Al-Imam as syekh Mukbil Siapa membicarakan dua orang ini kata beliau Al Imam Al Albani rahimahullah maka dia di antara dua keadaan. Pertama dia orang bodoh. Dan kalau orang bodoh perlu dibimbing. Yang kedua dia itu adalah pengikut hawa nafsu. Kalau dia itu adalah pengikut hawa nafsu tidak ada lain kecuali kita mintakan hidayah kepadanya. Jadi Anda ya Firanda dengan perkataannya Syekh Albani menempatkan diri di mana? Tinggal pilih. Atau kita adakan undian dua tempat ini. Orang bodoh atau pengikut hawa nafsu? Kalau kita katakan kepada Firanda orang bodoh, oh saya dukur. Oh berarti bukan. Tinggal satu pilihan buat Anda. Apa itu? Anda jawab. Pengikut hawa nafsu. Anda pengikut hawa nafsu. Oh ya memang saya pengikut hawa nafsu. Ya pantas buat Anda. Nah. Dua imam ini telah wafat dan mempersaksikan keberadaan beliau. Belum lagi yang masih hidup banyak persaksian. Yang mempersaksikan beliau bukan anak-anak muda, bukan anak-anak kecil. Orang-orang yang sudah berumur, berusia, memperjuangkan dakwah ilallah, mendakwakan dakwah ilallah, memperjuangkan agama Allah ini. Dengan usia dan umur mereka mempersaksikan keberadaan Syekh Robi. Hafizahullahu ta'ala wa Tiba-tiba datang yaitu tadi yang kami katakan dia masih di Safi, Syekh Robi sudah jadi apa? ali Baru muncul. Baru muncul. Tiba-tiba mau menjatuhkan Syekh Robi. Hanya karena Syekh Robi mengatakan karena ini yang dia permasalahkan bahwa radio roja itu tidak pantas untuk didengar dan disimak karena Siapa yang menyimaknya berarti tidak menghargai akidahnya dan apa? Dan manhajnya. Tentang radio roja ya kwan. Kalau dia mengatakan Cerobi tidak paham, kita orang Indonesia paham. Padanya musibah, bala. Kalaupun namanya katanya radio dakwah ahlus sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Allah taala a'lam bisawab. Jadi saya kira itu cukup untuk menambah keterangan tentang Syekh Rabi' Allah taala. Kalian tinggal membaca biografinya atau biografi beliau wallahu taala alam bisawab demikian